Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Yang kami hormati para habaibun al-kiram Wabil khusus Al-Walid Al-Habib Muhammad Al-Bakir bin Saleh Maulad Dawilah Wa jami'i habaibin al-kiram para kiai, para ulama, para muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya di masjid yang mulia ini senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita digiring oleh Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kumpulnya kita dengan mereka semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang anjing Ashabul Kahfi yang itu merupakan anjing yang itu merupakan najis mughalladhah sebuah zat binatang yang sangat hina sekali namun ketika berkhidmah berkumpul bersama ashabul kahfi pemuda-pemuda yang disebutkan dalam Al-Qur'an innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda maka namanya mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Namanya disebut oleh seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Tidak sah jikalau kita membaca surat Kahfi tanpa menyebut ayat wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Alhamdulillah atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita kita mau berkumpul bersama para habaib, kita mau berkumpul bersama para kiai, para asatid. Semoga kita istiqomah di dalam amalan yang sangat mulia ini. Karena di zaman sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang mengklaim ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yang memiliki surga, engkau neraka. Banyak hal-hal kelompok seperti ini. Namun kalau memang kita wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang pedomannya Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Siapa mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali ke Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Ada tiga kelompok, tiga golongan yang selalu mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ridho kepada Allah, cinta kepada Allah, dan mereka juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak empat, tidak lima, cuma tiga. Yang pertama adalah al-muhajirun. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari kota Mekkah ke Madinah, meninggalkan semua urusan duniawinya untuk karena mahabbahnya kepada Allah, dan mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah lewat masa mereka, kita tidak mungkin masuk. Sahabat muhajirin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan dan banyak semuanya ditutup oleh Allah kita tidak mungkin masuk golongan ini. Wal Ansor yang kedua kelompok yang kedua adalah golongan Ansor sahabat-sahabat yang betul-betul cinta, cintanya mendarah daging ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi anak-anak Masya Allah semangat melantunkan tola al badru alaina min thaniyatil wada'i bagaimana bagaimana mereka para ansor menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bahagianya mereka dan kita tidak mungkin masuk ke kelompok ini sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala orang muhajirin tertentu orang ansor tertentu itu merupakan nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala kita masuk mana ya, kita masuk ar-ridwan insyaallah amin ya rabbal alamin ya. kelompok ketiga Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan Orang-orang yang selalu mengikuti para sahabat muhajirin Yang selalu mengikuti para ansor ihsan. Tiga kelompok ini Semuanya sudah dijelaskan jelas gamblang sama Allah subhanahu wa ta'ala di surat yang lain Sifat Sifatnya muhajirin maujud ada Sifatnya ansor ada Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah Terus bagaimana sih sifatnya walladzina tabauhum bihasan ini? Sifatnya orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, orang yang betul-betul mengikuti sahabat Ansor dan Muhajirin. Sifatnya kita baca di, surat al Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين bil iman" ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم itu sifatnya walladzina ja'u min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim orang-orang yang datang setelah sahabat yang betul-betul kelompok yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah ada sifatnya yang pertama adalah rabbana ghfir lana Pertama kali perhatian sama dosanya sendiri. Ndak golek kesalahane wong liya. Koreksi kita diri kita sendiri. Kalau kita mengaku sebagai Bani Adam, eh, di dunia ini ada dua madrasah. Ada madrasahnya Nabi Allah Adam alaihissalam, ada madrasahnya Iblis laknatullah alaih. Ya. Kalau anda masuk ngaku Bani Adam, Siapa Bani Adam? Siapa Nabi Allah Adam itu siapa? Ya. Nabi Allah Adam itu madrasahnya kalau kepingin masuk madrasahnya Nabi Allah Adam alaihi salam kita baca ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngakoni kesalahan yang diperbuat mengakui aib-aib kejelekan yang ada pada diri kita. Tidak mencari, menghina aibnya orang lain. Tidak. Pertama kali sifatnya orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah adalah Rabbana firlana. Perhatian dengan dosanya. Namun lekapan sampean ngakoni bukan Bani Adam tapi Bani Iblis. Gampang. Eh, Bani Iblis kalau kepingin masuk madrasahnya Bani Iblis cukup ngomong apa? Ana khairun minhu. Kholaktani min narin wa kholaktahu min din. Ya, saya, aku iki aku iki Nah, itu. Itu sifatnya iblis. Ya. Dan iblis tidak mengakui sama sekali dosanya sama sekali. Semua manusia tidak ada yang maksum. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan, pasti punya dosa, namun paling baik-baiknya adalah orang yang cepat taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya yang pertama orang yang yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang mengakui dosanya, perhatian dengan dosanya. Bahkan di dalam salah satu kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan bahwa perumpamaan dosa yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah seperti koyok gunung. Seperti gunung yang takut sewaktu-waktu longsor jatuh kepada dirinya. Itu sifatnya. Menganggap dosa itu seperti itu. Namun kalau orang munafik menganggap dosa itu seperti laler, mencelok nang irunge, ah gampang gitu tok. Maka seorang mukmin yang sejati perhatian. Ya'tina mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ghfir lana. Sifatnya yang kedua adalah wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kelompok yang diakui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah adalah Orang-orang yang tidak lupa jasanya gurunya. Orang-orang yang tidak lupa orang-orang dulu. Orang-orang yang tidak lupa jasanya orang tuanya. Mau mendoakan, mau tahlilan, eh, mau yasinan, Niatnya yasinan tahlilan itu mendoakan wali ikhwana alladzina sabaku nabil iman dan ya Allah berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami tidak lupa dengan jasa-jasanya para ulama-ulama kuno. Tidak lupa dengan jasanya guru yang ngajarnya, yang ngajarin alif, ba, ta, sa. Enggak ada istilahnya bekas guru, enggak ada sama sekali kalau kelompok ini. Wali ikhwan alladzina bil iman. Ya. Terus kemudian apa sifatnya yang ketiga? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Sifatnya yang ketiga adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Sifat yang ketiga adalah ya Allah jangan sampai engkau memasukkan kepada hati saya sebuah sifat kebencian kepada sama-sama saudara kami yang beriman. Artinya kelompok yang sangat menghargai iman kepada Allah kelompok yang sangat menghargai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak gampang-gampang membid'ahkan orang. Tidak gampang-gampang syirik kafir. Adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah seorang sahabat bahwa riwayah Sayyidina Usama bin Zaid Al-Hib ibnul Hib ketika beliau mau membunuh salah seorang orang kafir ya ya sudah kalah sama Sayyidina Usamah bin Zaid mau dibunuh orang kafir ini ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pikirannya Sayyidina Usamah wah iki syahadate gak ikhlas iki islami krono wedi pedangku dibunuh sama Sayyidina Usamah bin Zaid ketika sampai khobar ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil itu Usama bin Zaid. Hei Usama bin Zaid, benar engkau membunuh orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Sayyidina Usama menjelaskan ya Rasulullah keadaannya begini begini, ngucap la ilallah ndak ikhlas karena takut pedang aja. Diulangi lagi pertanyaannya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Halla syaqaqta qalbah?" Apakah engkau belah hatinya tahu bahwa engkau bahwa mengucapkan la ilaha tidak ikhlas? Dimarahi habis-habisan sama Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Usama bin Zaid ngomong, "Ya Allah, Islamku mulai biyen sampai sih kok gak ono gunane. Wis Islam sampai saya ae." anggapannya apa? Anggapannya ketika dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah karena tidak menghargai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Sayyidina Usama bin Zaid menganggap bahwa semua amalnya terhapus dilebur sama Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik. Itu sifatnya orang-orang yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak ada perasaan kebencian kepada saudaranya seiman. Tidak ada perasaan ghil, mencaci maki kepada saudaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga sifat yang perlu dan harus kita tanamkan kepada diri kita. Banyak kelompok-kelompok yang menginginkan masuk surga. Ini saya masuk surga, saya masuk surga lihat aja sifatnya apakah seperti seperti ini maka insya Allah orang-orang tersebut betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga termasuk golongan yang betul-betul memiliki tiga sifat tersebut amin ya Robbal alamin ini saja yang bisa saya sampaikan ya karena ini dadak semoga ada faedah kepada kita amin ya Robbal alamin wal minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh